صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد ثم الله بارك الله فيكم masih dalam hadis yang ketujuh dari hadis Abi Ruqayyah Tamim Ad-Daus Tami ad dari radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang bahwasanya agama adalah nasihat. Dan yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-din nasihat." لرسوله صلى الله عليه وسلم agama nasihat teruntuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana yaitu sikap terbaik seorang muslim terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu dikategorikan sebagai nasihat bagi Rasulnya alaihi salatu wassalam yang telah kita lalui bahwasanya sikap terbaik dari seorang muslim terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam itu al-iman tam bi risalatihi beriman secara sempurna secara menyeluruh terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang risalah tersebut berlaku bagi segenap makhluk di berbagai macam penjuru dunia. Tidak hanya kalangan Arabnya, demikian pula kalangan non-Arab. Tidak kalangan manusianya, demikian pula kalangan jin. Demikian pula yang kedua sebagai makna adil nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikap terbaik seorang muslim terhadap rasulnya yaitu dengan membenarkan berita yang diberitakan oleh Nabi saw itu semua sedukun benar adanya dari Rasulullah saw sesuai dengan kategori kebenaran berita yang dapat dipertanggungjawabkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian pula yang ketiga yang telah kita lalui pula agama nasihat bagi Rasulnya yaitu sidqul ittiba'i lahu jujur dan benar dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentunya seorang muslim mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan zahir dan batinnya sehingga tidaklah dia mengklaim dirinya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya pakaiannya saja kemudian akidahnya Syi'i, Rafidhi, akidahnya Syiah, Rafidah atau pakaiannya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi akidahnya sururi ikhwani sururi ataupun ikhwanul muslimin atau pakaian yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi akidahnya sufi. Pemahamannya takfiri, mudah dalam mengkafirkan manusia, mudah dalam menghalalkan darah manusia, bahkan darah kaum muslimin. Maka ini semua jikalau benar pengikutannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia akan berupaya berusaha baik secara zahir ataupun secara batin. Mencakup prinsip-prinsip dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ikuti dengan jujur dan benar. Sehingga tidaklah dia dalam berdakwah mengikuti prinsip ikhwanul muslimin atau sufiin Sementara dalam bidang akidah dia mengambil akidah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bidang fikih dia mengambil fikih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang lainnya dia mengambil dari selain Rasul alaihi salatu wasallam. Maka termasuk agama bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam kita benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ma ja'a bihi alaihi salatu wasalam dalam seluruh perkara yang datang darinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam aqidatan baik itu akidahnya wa tauhidan tauhidnya muamalatan muamalahnya wa adaban adabnya wa sulukan perangainya wa akhlaqan akhlaknya wa da'watan da'wahnya dan seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka itu diikuti bukan terbatas dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tertentu saja maka dengannya engkau telah melaksanakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul alaihi wasallam menyatakan ad-din nasihah li rasulihi bagi rasulnya Sehingga tidak boleh bagi seseorang mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dia boleh mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam in kana wasitatan bainahu wa bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam jika orang tersebut sebagai wasithah sebagai perantara antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perantara di sini adalah perantara syar'i dini boleh kita mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam jika orang yang diikuti oleh kita sebagai perantara yang akan menyampaikan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan dalam perihal apa? Menyampaikan dalam perihal apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari syariatnya. Ya. Bukan menyampaikan kedekatan. Tanya, seperti yang dikira oleh sebagian orang supaya dirinya dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mencari perantara dari orang-orang soleh. Tapi yang dimaksud supaya kita sampai kepada apa yang dibalas Rasul SAW itu dari syariatnya. Orang tersebut bisa memahamkan kita, bisa mengajari kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa yang datang dari Rasul SAW, maka ketika itu boleh untuk kita mengikutinya dan mengikutinya pun karena ketentuannya dalam rangka perantara untuk menyampaikan kita sehingga kita bisa mengetahui dan memahami serta mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebatas itu bukan mengikuti orang yang semata hmm. tetapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena melalui orang tersebutlah kita akan faham dan mengetahui serta mampu mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua sebagaimana yang sering kita membahasnya sebagai wasitatun syar'i, perantara yang sesuai dengan syariat. Sehingga di sana berbeda dengan wasitatun beda wa syirki. Perantara-perantara kebidahan ataupun kesyirikan Seseorang mengikuti orang lain, ternyata orang tersebut menjerumuskan dirinya ke dalam kesyirikan ataupun kebidahan. Maka ini termasuk perantara yang terlarang. Sehingga kata Syekh Muslimin bin Taala, bolehnya kita mengikuti orang tersebut dalam rangka perantara antara kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bihaitsu yakunu indahu min ilmi sunnati Malaysia Injak yang mana orang tersebut memiliki ilmu tentang sunnah orang tersebut memiliki pengetahuan pemahaman tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam injak yang ilmu tersebut tidak ada pada diri kita ya, kita tidak mengetahuinya kita tidak bisa memahaminya maka kita ikuti orang tersebut untuk memahamkan kita dan mengajari kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran prinsip-prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Maka ada Syekh, "Hina izin la haraja an tatba'a hadar rajul." Ketika itu engkau tidak mengapa untuk mengikuti orang ini. Tidak mengapa untuk mengikuti orang ini. Bi antakuna mu'taqadan atau mu'taqidan bi annahu wasitatun bainaka wa baina syariati dengan syarat ketika engkau mengikuti orang ini engkau meyakini bahwasanya dia hanya perantara antara engkau dengan syariat saja itu syaratnya ya, sehingga mengeluarkan kita dari ta'asubiyah fanatisme ya, mengikutinya bukan karena fanatisme Baik. Sehingga kita akan mampu mengerem, mampu berjalan di atas norma-norma dan kita tidak serampangan kemudian asal mengikuti kita akan mampu menilai Tanya, tidak kebablasan dalam mengikutinya Tanya. Ini syaratnya. La La'annahu mustaqillun kata Syekh, bukan berarti tersendiri kita mengikuti orangnya top. Mau dia berbicara hitam, putih ataupun yang lainnya kita ikuti tidak. Tetapi dia perantara antara kita dengan syariat saja. Dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak lepas dari itu. Li'annahu la ahada yastaqilu bi syariati ila Rasul dan tidak ada seorang pun bersendirian. Tidak ada tidak ada seorang pun bebas mencetak, mengidekan syariat kecuali apa yang dibawa oleh Rasul Rasulullah alaihi wasallam saja. Amma man siwahu adapun selainnya bahwa muballighun anir rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia pada hakikatnya hanya penyampai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasul SAW hakikatnya adalah penyampai dari Rasul SAW. Sehingga tentunya ketika kita menyampaikan benar-benar itu adalah tuntunan syariat dari Rasul SAW apa yang dibawa dari Rasul SAW Alaihi Kama Rasul SAW Alaihi anni walau ayah. Sebagaimana yang ma'ruf dari Rasul SAW sampaikan dari satu ayat. Di sini menunjukkan syarat yang harus difahami oleh masing-masing kita kaum muslimin. Syaratnya yaitu balighu anni. Sampaikan dariku. La'an ghairi, bukan dari selainku. Bukan dari selain Ar-Rasul. Yang disampaikan itu harus benar-benar anni kata Ar-Rasul dariku sehingga bukan hadis-hadis palsu bukan hadis-hadis yang Da'if tidak ada asalnya disampaikan kepada manusia dengan alasan balikku anni walau ayah maka engkau harus mampu mempertanggungjawabkan anni kata Rasul dariku. Siap mempertanggungjawabkan itu adalah dari Rasul. Sehingga maknanya tidak bisa ditarik kemana-mana. Eh dengan alasan baliku anni walau ayah dia berdiri ya dia baca kalimat-kalimat Arab dengan alasan ini hadis ini bahasa Arab hanya nah, tanpa dia meyakinkan itu adalah benar-benar dari Al rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga perhatikan kalimat balighu anni walau ayah jikalau itu benar dari Al rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan meskipun satu ayat Meskipun satu hadis. Tanya. Atau mungkin potongan hadis, tetapi dengan syarat engkau yakin engkau siap mempertanggungjawabkannya itu dari Al rasul Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang lain. Dan menyampaikannya tidak harus resmi. Di khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah. Al-muhim antum sempat menyampaikan kepada orang lain ya maka sampaikan dengan syarat tadi benar-benar dari Rasul alaihi salatu wassalam maka ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang Dan modal semangat asal menyampaikan asal berdakwah ya, asal jalan asal berpindah dari suatu tempat ke tempat lain tanpa benar-benar dia mengilmui mendalami Apakah itu benar dari Rasul atau bukan? Yang keempat, makna agama bagi Rasulnya alaihi salatu sikap terbaik seorang muslim terhadap Rasulnya al dabbu an, syari'atihi wa himayatiha Dia membela dari syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjaganya berupaya seorang muslim untuk membela sunnah Rasulullah SAW. Ingat sunnah di sini bukan berarti salat sunnah, puasa sunnah. Sunnah adalah tariqah Jalan yang dari itu boleh Rasul SAW itu sunan sunnah. Tanya. Maka seorang muslim memiliki ghirah kesemangatan untuk membelanya. Salah satunya dengan menghidupkan sunnah tersebut dan menghidupkan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai sunnah punah lenyap hilang sirna sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama zahabuddin kama yadhabu al-hasiru hablan hablan agama itu hilang, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hilang, punah, lenyap, sirna, sebagaimana tikar hilang seutas demi seutas, setali demi setali. Ya. Tikar bagi zaman dulu yang tadinya menghampar seperti ini di masjid anak-anak biasa. Ya didudut, ditarik, seret, ditarik lagi, seret. Lama-lama bukan bentuk tikar lagi. Ya, kenapa? Karena sering ditarik. Itu. Hilangnya agama kata Pak seperti itu. Seperti tikar asalnya menghampar. Tapi ketika ditarik seutas demi seutas, setali demi setali, yang nggak ada lagi yang namanya tikar. Sama ini juga. Ya, kalau seseorang terus menarik benang-benangnya, merudul istilahnya, ya kan? Merudul, hilang. Maka cara untuk melestarikannya, mengaksiskannya syariat yang dibawa oleh Rasul kita alaihi wassalam dengan kita berupaya untuk membela hanya menjaganya minimal pada diri kita masing-masing pembelaan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga betapa banyak sunnah-sunnah yang hilang, yang ditinggalkan. Ini iya. sebenarnya kita bahas di kesempatan yang lain. Ya sunnah-sunnah yang mahjurah sudah ditinggalkan. Tanya. Di zaman Anas bin Malik saja, beliau sebagai sahabat yang terakhir Beliau memandang sudah banyak syariat Rasulullah SAW yang ditinggalkan. Laulah sholat, kalau bukan hanya sholat saja. Artinya beliau memandang apa yang masih dianggap tidak jauh dari peninggalan Rasulullah SAW hanya sholat saja. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan yang lainnya? Apalagi di zaman kita sekarang ini. Lainnya. Ya kan? Antum saksikan. Apa di antaranya? Berisi. Sudah yang ditinggalkan. Karena sebab itu akan punah. Coba dari kanan. Sunnah apa yang sudah sering ditinggalkan? Adzan, Ya. Itu sebelum memasuki waktu subuh. adzan pertama. Ya. Banyak manusia yang meninggalkannya, kaum muslimin. Tanya. Ya, sehingga ketika di sana ada yang mencoba menegakkannya dianggap aneh, asing. Kenapa awalnya? Dahulunya Allah alam di zaman siapa itu iya, ditinggalkan sunnah tersebut sehingga lama kelamaan sudah punah dianggap aneh dianggap aneh adzan pertama sebelum waktu subuh seperempat jam sebelum masuk waktu subuh yang fungsinya untuk membangunkan manusia mungkin dia tidak sholat wajib mungkin dia tidak sahur tapi sekarang punah diganti dengan as ya, di masjid-masjid ya. apa maksudnya as ya, atau ada orang cuma as tu khairu minan naum cuma yang dibacanya itu saja lagi. ada lagi apa yang hendak kasih selawatan lagi. padahal kalau diganti dengan adan pertama Lakana ahsan. Lebih baik. Baik, untuk membangunkan manusia. Apalagi? Untuk menebarkan salam. Ya. Afsus salam aku mengucapkan salam di antara kalian. Man arafta wa man lam ta'rif. Orang yang kamu ketahui dan orang yang kamu tidak ketahui itu sudah banyak ditinggalkan. Ya. Adanya apa panggilan-panggilan. Tayyib. Itu semua hilang berawal karena ditinggalkan. Ya, berawal karena ditinggalkan. Apalagi? Boleh. syariat atau sunnah yang banyak ditinggalkan. Banyak. Coba balik. Antum? Ya? Apa? Tanya. Memelihara janggut. Saya perintah dari Rasul senang. Ya. Itu raful liha. syawari. Biarkan janggut. Dan rapihkan kumis. Banyak kaum muslimin yang menghilangkannya. Padahal dia punya, mampu untuk meliharanya. Berbeda dengan orang yang tidak punya. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa daya. Iya. Meskipun mungkin dia mencoba pakai obat supaya tumbuh karena saking inginnya dia untuk mengamalkannya, tapi Allah tidak berikan Ya bagaimana lagi? Tapi ini banyak orang-orang yang mampu Allah berikan janggut, kemudian dicukur, plontos. Pada kata Rasul SAW, Khaliful Yahud untuk mengisi Yahudi di antaranya. Tanya. lagi? Selama pakai sendal Ini pun Hilang bahkan mati mungkin Dikarenakan tentunya kemajuan zaman ya, Masjid-masjid Memakai permadani Ataupun tikar-tikar yang bagus Karpet ya, Sehingga Tidak Dilakukan sunnah tersebut Tak perlu kita kalau menjumpai masjid yang bisa untuk memakainya maka termasuk dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena Rasulullah SAW bina Ali. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW dahulu sholat dengan memakai dua sendal. Sholat dengan memakai dua sendal. Dan itu adalah sendal yang dipakai dari rumah. Jadi sebagian masjid ada yang masih memakai sholat pakai sendal tapi baru dari rumah dia pakai sendal, dari masjid pakai sendal yang disediakan di masjid yang bersih. Bukan itu sunnahnya. Tapi sunnah tiga sholat pakai sendal yaitu yang dipakai dari rumah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membalikannya fa in khabasan fala yamsahu bil Ketika kita membalikan sendal kemudian ada najis, gosokan ke tanah. Cara mensucikannya. Tayyib ada Adapun masjidnya sudah seperti ini, ya apalagi manusia asing dengan sunnah tersebut, jangan menimbulkan fitnah. Ya. Tetapi kalau ada yang mungkin dan ma'ruf di masjid tersebut memakai sendal atau sepatu maka beramal dengannya. Apa lagi? Baik, bersiwak sebelum sholat. Ya. Apalagi di negeri kita sulit siwak. Iya. Kebanyakan itu biasanya di negeri-negeri kita. Hatta Arab pun, ya, di kalangan Arab pun yang begitu banyak tukang siwak di masjid sebelum kita masuk masjid banyak tukang-tukang siwak berderet Terkadang lupa untuk sunnah tersebut. Ini sebelum salat. Sek, sek, sek, sek. Ya. Sebelum takbir, sebelum imam takbir, digosokkan dulu. Taib. Itu terkadang. Kecuali kita lihat orang lain atau imamnya baru ingat. Ya. Masya Allah Sehingga kalau dimudahkan mungkin ada pedagang dan yang lainnya eh, amal yang banyak ditinggalkan itu bersiwak sebelum salat dan Rasul SAW termasuk tempat-tempat yang disunahkan untuk bersiwak diantaranya indah salat ya, indah salat dan yang lain indah wudhu ketika salat atau ketika wudhu Tayyib. Apalagi? Punya makanan 33 kali. Ada hadisnya? Pernah tuh menjumpai hadisnya? Wallahu a'lam. Tapi kalau ada coba nanti antum buka lagi hadis riwayat siapa Tuh. capek soalnya habis dikunyah tiur tiga kali ya. mungkin harus begitu ya. tapi dilihat nanti keabsahan hadisnya kalau sahih diamalkan lagi ngaji ada nemu banyak dalam kehidupan kita cuman kita mungkin gak kepikiran saja Harga beliau dari muksab khuf muksab sepatu ketika berwudu dalam kondisi safar ataupun mukim. dengan syarat kita memasukkannya sudah wudhu Ketika batal apa cukup diusap atasnya saja. Dan apa yang bisa diusap? Tidak usah melepasnya. Dengan syarat memakainya dalam kondisi suci, dalam kondisi telah berwudhu Maka kita batal sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan untuk mukim dan musafir cukup diusap atas dan bagian belakangnya. Hmm serta bagian depannya. Apa lagi? Kisah. Kisah. Nemu. Abu siapa? Kisah. Salim. Abu Salim. Antum Abu siapa? Kunyahnya siapa? Belum. Nemu lagi. Sunnah yang banyak ditinggalkan. Itu syariat. Apa yang datang dari Rasulullah SAW yang sudah banyak ditinggalkan. Siapa namanya? Abdul? Drahman. Apa? Salat? Satu rawatib. Satu rawatib. Banyak dari kaum muslimin yang meninggalkannya. Padahal utamanya besar. Kata Rasulullah SAW, "Man shalla عشر اثني عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة Nah, siapa yang dia salat 12 rakaat yang lain 10 rakaat, 10 rakaat, maka Allah Subhanahu taala bangunkan untuknya rumah di surga. 10 atau 12 rakaat ini sudah sunat rawatib. Ya. Empat sebelum zuhur, empat setelah zuhur, dua setelah maghrib, 2 setelah isya, Dua sebelum subuh. Berapa? Hah? 14. 14. Lagi yang berpendapat dua sebelum zuhur, empat setelah zuhur, dua belas. ada lagi yang berpendapat dua sebelum zuhur, dua setelah zuhur. sepuluh. Datang lagi hadis tersendiri man shalla arba'an qabla dhuhri wa ba'daha Barang siapa yang dia sholat empat rakaat sebelum zuhur dan setelahnya lam yamassan nar dia tidak akan sentuh oleh api neraka. Ini tadi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Keutamaan sholat rawatib. Ini. Dan ini kebanyakan kaum muslimin meninggalkannya. Alasannya apa? Bisa sholat wajib juga, alhamdulillah katanya. Bisa sholat wajib juga, alhamdulillah katanya. Ya alhamdulillah. Cuma apa tingkatkan? Ya. Seorang muslim harus memiliki peningkatan dengan apa wajib. Apalagi hadis lain meningkatkan eh, menjelaskan ketika seorang muslim sholat rawatibnya kurang dari nilai atau mungkin keikhlasannya kurang maka Allah SWT merintahkan kepada malaikat fangduru ilang nafilah lihat bagaimana salat sunnahnya ya. ketika Allah SWT menghisap pertama kali antara Allah dengan hambanya hak Allah itu salat maka jika lo sempurna sholatnya ditulis semuanya sempurna. Tetapi jika lo kurang, Allah perintahkan kepada malaikat lihat bagaimana sholat sunnahnya. Maka dijadikan sholat sunnah ini sebagai penambah bagi sholat-sholat wajib. Tanya. Utamaan. Iya. Apalagi Rasul SAW tadi nyatakan Sholat empat rakaat sebelum luhur setelah luhur Tidak disentuh oleh api neraka Demikian pula Rasul SAW menyatakan man shalla rak'atain qabla al-fajri eh, rak'at al-fajri khairu minal dunia wa fiha. Dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Salat sunnah sebelum subuh dua rakaat kata Rasulullah khairu minad dunya wa fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya dunia apa sih yang kita punya? Ya, sebagai isinya. Ya. Tapi jika dia bersemangat mengerjakan dua rakaat sebelum subuh, dia mendapatkan perkara yang terbaik dari dunia dan isinya. Ya, kita dunia apa? Bagiannya sedikit. Ya. Gak ada yang lebih. Maka cara mendapatkannya untuk perkara yang terbaik tadi dua rakaat sebelum subuh. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa. Nih, iya. nggak capek-capek, kita kerja untuk mengejar dunia, nggak dapat dapat. Nih, iya. tapi dengan sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, khairumnya dunia wa fiha lebih baik. Tenang ya, sholat tahiyatul masjid. sholat dua rakaat sebelum duduk di masjid. Kebanyakan orang asal duduk masuk masjid, asal duduk. Ya. Rasul memerintahkan bila dakhala kumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Ya, kalau seseorang terakhir masuk masjid jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat terlebih dahulu. Yang banyak ditinggalkan. Apalagi Ya. Doa-doa aktivitas. Tayyib. Doa apa? Senang. Tayyib. Minimal bismillah ya. ya. Membaca basmalah bismillah ya. sebelum melakukan amalan dan di sana karena ada amalan-amalan yang contohkan dan yang tidak dicontohkan dalam rangka tabarruk wal isti'anah minta barokah ya, dan minta pertolongan tapi yang dicontohkan pun enggak dilakukan ya enggak dilakukan hubungan dengan istrinya bismillah iya. ya. bismillahirrahmanirrahim doanya keluar rumah bismillahirrahmanirrahim Allah Makan bismillah. Minum bismillah. Banyak pada orang asal telan, asal makan, asal keluar. Termasuk dari syariat yang banyak ditinggalkan. Maka syariat-syariat ini kalau tidak mulai dari kita untuk menjaganya hilang lama kelamaan akan hilang. Karena asli. Apa lagi? Ya, bagian Baik, mengambil makanan yang jatuh untuk diambil. Kalau kotor dibersihkan, kemudian dimakan. Baik. Oh, kebanyakan orang bahkan merasa jijik. Ya, ketika makanan jatuh. Padahal apa? Lantainya keramik pakai SOS apalagi atau yang lainnya. Ya. Jadi jangan kalah dengan para pengiklan lantai, pembersih lantai belum lima menit katanya. Mereka apa? belum lima menit diambil lagi. Kita umat Islam mau dikerami kayak mau tidak, ya. maka diambil sunnahnya. Kalau mendapati kotor dibersihkan, dimakan. Kecuali jatuhnya ke tempat najis atau ke tempat yang memang tidak bisa diselamatkan. Tanya. Ini pun banyak. Apalagi sebagian orang makan ya seperti bebek istilahnya. Ngawur di mana-mana makanannya. itu lihat awam orang Arab, orang Yaman. Kalau makan apa berceceran seperti bebek makan di bawahnya. Asal krok yang jatuh setengahnya. Yang berserakan setengahnya. Ya. Di mana letaknya mengamalkan Rasul atau sunnah Rasul SAW untuk mengambil yang jatuh? Ketika ada yang jatuh diambil, ish kata, Apa ini? <laughs> Dianggap apa? Haram, haram katanya. Ketika ada orang yang ambil yang jatuh ini mereka malah bisa merasa jijik. Iya. Atau ber, berbicara haram katanya. Ini menunjukkan jahil dari sunnah Rasulullah SAW. Apalagi? Ya. Makan berjamaah. Ya. Makan berjamaah. Baik maka berjamaah apalagi dianggap jijik ya. kalah dengan yang keliling-keliling maka berjamaah ya. dinampar ya. apalagi habis makan kocok tangan diuyup Sungguh <laughs> gak ada sunnahnya Yang meninggal jidat Di jarinya atau di nampannya Tidak kocok tangan di Ini pun banyak ditinggalkan yang sering diingat oleh para ulama bukan termasuk makan berjamaah kalau makan sepiring-sepiring. Ya. Meskipun iya bareng-bareng tapi makanya sepiring-sepiring tidak termasuk makan jamaah. Karena makan jamaah di satu nampak atau satu tempat mungkin sepiring berdua itu berjamaah namanya atau berarti Ya. Jadi kalau sepiring satu orang meskipun kumpul seratus tidak termasuk makan berjamaah. Ayo. Iya. Apa tadi nyusul? Doa selamat Al-Quran. Doa apa? Allahumma rahmani bil Quran ya. itu. Yang subhanallah eh, Allahumma wah kifaratul Oh doa orang baca ya. berdoa setelah berbaca Dan doanya kalau antum yang besar enggak? Gak usah dikomando ya. Baca sendiri sendiri. Ya, seperti anak TK. Ayo doa katanya. Subhanallah. Sudah seperti gede seperti ini, ya ketika bubar dan masjid berdoa masing-masing. Iya. Gak usah dikomandoi. Sudah paham sendiri. Ya. Jadi jangan kayak anak TK. Anak TK seperti itu karena untuk membiasakan saja. Iya. Itu diantara banyak kalau kita teliti syariat, sunnah, ajaran Rasulullah SAW yang terus sebagiannya punah, sebagiannya mulai. Sebagiannya mulai. Hatta pakaian anda Pakaian yang menggambarkan pakaian Rasulullah di atas mata kaki. Masya Allah. Punah banyak. Ada yang di atas mata kaki keterlaluan. Tengah paha <laughs> terlalu iya. Seperti itu. Iya. Dan dan yang lainnya. Ya, maka sebagai sikap yang baik seorang muslim terhadap rasulnya dan itu terangkap nasihat bagi rasulnya itu adabu an syariatihi wa himayatiha pembelaan menjaga ya, dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzabbu anha bentuk pembelaan dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW bi Allah yang takisuha ahadun dengan seseorang tidak menguranginya. Bentuk dia tidak mengurangi apa yang dibawa dari Rasulullah SAW, apa yang datang dari Rasulullah SAW maka itu adalah bentuk pembelaan terhadap syariat Rasulullah SAW. Wadabbu anha dan juga termasuk pembelaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW bi Allah yazida fiha ahadun ma laysa minha tidak menambahkan sesuatu yang itu bukan dari Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ya. Maka jika mengurangi atau menambah-nambahi sama sekali tidak masuk dalam makna pembelaan terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatuharibu ahlal bid'ah al-qauliyah wal fi'liyah wal aqadiyah dan bentuk pembelaan terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu dengan engkau memerangi ahlul bid'ah dengan ucapan atau perbuatan ataupun akidah ya. Qauliyah dengan ucapan jelas membantah kebidahan-kebidahan ahlul bidah itu dengan menulis itu termasuk fi'liyah menulis dengan fi'liyah kan perbuatan kita kita menulis makalah atau kita untuk membantah kebidahan-kebidahan ahlul bidah bukan berarti fi'liyah ini perang semata perang kalau bisa perang perang ya, seperti koalisi sekarang Arab yang menangi Rafidhi Syiah Rafidhah sebagai bentuk pembelaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Minimalnya apa? Tulisan, itu fi'liyah, perbuatan. Demikian pula aqadiyah dengan penyelamatan akidah dari bahaya-bahaya al-bid'ah yang menyusupkan kebid'ahan mereka terhadap akidah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Amen.